نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الأحبة رحمني ورحمكم الله Kita lanjutkan kembali pembahasan kita Masaidul Jahiliyah kita sampai kepada masalah yang ketiga. Bahwasanya orang-orang Ahlul Jahiliyah mereka beranggapan tatkala mereka menyelisihi waliul amri, menyelisihi pemerintahan mereka, menyelisihi penguasa mereka itu merupakan suatu keutamaan. Satu kebanggaan bisa menyelisihi pemerintah, bisa mengkritik pemerintah itu adalah satu kebanggaan bagi mereka dan sebaliknya, manakala mentaati pemerintah dan tunduk serta patuh kepada pemerintah, kepada penguasa, itu merupakan suatu kerendahan dan kehinaan. Ini adalah perilaku dan akhlak orang-orang jahiliyah. Datang Islam, datang tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyelisihi apa-apa yang ada pada orang-orang jahiliyah. Pada pertemuan kemarin sudah kita bahas betapa banyak hadis-hadis yang memerintahkan untuk mendengar dan taat kepada penguasa, kepada pemerintah, terhadap perkara-perkara yang kita senangi maupun pada perkara-perkara yang kita tidak sukai. Tetap isma wa ati' mendengar dan juga taat wa in akhada malak walaupun mereka mengambil hartamu wa daraba dhahrak dan juga memukul punggungmu tetap mendengar dan taat kepada pemerintah. Pada pertemuan kemarin juga kita sudah bahas, kita sudah baca hadis yang menjelaskan bahwasanya akan datang nanti matanya pemerintah di antara kalian itu hati-hati mereka seperti hati-hati syaitan. Hati-hati mereka seperti hati-hati syaitan tetapi fi jismaniin tetapi di dalam badannya adalah badan-badan manusia. Hatinya hati syaitan tetapi badannya adalah badan manusia. Jasadnya jasad manusia. Maka sahabat Hudzaifah bin Yaman mengatakan, "Kaifa asna'u ya Rasulullah?" Bagaimana? Apabila aku mendapatkan hal yang demikian wahai Rasulullah, tetap kata Nabi kamu mentaati, kamu taati pemerintah atau penguasa kalian. Ini menunjukkan kepada kita yuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah aslun azim, prinsip yang sangat agung. Aslun min usuli ahli sunnah, termasuk prinsip dari prinsip-prinsip ahli sunnah. Senantiasa taat dan mendengar pemerintah dan penguasa mereka. maka kata Imam Al-Barbahari rahimallahu taala kata beliau idza ra'aita ar-rajula yad'u ala sultan fa'lam annahu sahibul hawa. Idza ra'aita ar-rajula kalau Anda melihat seseorang yang dia itu mencela mendoakan kejelekan terhadap penguasa, terhadap para pemimpin kita. Fa'lam, maka ketahuilah. Maka dia adalah sahibul hawa. Dia adalah pengikut hawa nafsu. Lihat, ini dijadikan ukuran. Dijadikan tolak ukur. Seseorang yang dia mencela, mendoakan kejelekan terhadap penguasanya, terhadap pemimpinnya, maka ketahuilah dia adalah pengikut hawa nafsu. Sebaliknya kata beliau rahimallahu taala, "Wa idza ra'aita ar-rajula yad'u lis-sultani bis-silah, fa'lam annahu sahibu sunnah insyaallah." Kata beliau, kata Imam Al-Barbahari rahimallahu taala di dalam kitabnya Syahhu Sunnah, maka apabila Anda melihat seseorang dia mendoakan penguasa dengan doa kebaikan, doa kebaikan. Maka ketahuilah bahwasanya dia sesungguhnya pengikut sunnah insya Allah. Ya. Mencela penguasa dan mendoakan kebaikan penguasa menjadi tolak ukur seseorang. Tidak heran kalau dari kalangan eh, takfiriyin, khawarij, sururiyin, dan lain sebagainya, ikhwan, ikhwaniyin. Mereka mencela membicarakan penguasa di hadapan di hadapan umat. Maka ketahuilah kata Imam Al-Bahari, seseorang yang memiliki tanda-tanda seperti itu, dialah pengikut hawa, mengikuti hawa nafsu. Maka kata beliau juga kata Imam Al-Barbahari rahimallahu taala dalam Syarh Sunnah Yaqulu Fudail bin Iyad berkata Fudail bin Iyad rahimallahu taala "Lau kanat li da'watun ma ja'altuha illa sultan." Kata Fudail bin Iyad, kalau seandainya saya memiliki doa yang pada saat itu saya tahu doa itu doa yang mustajabah. Doa yang pasti akan dikabulkan. Kata Fudail bin Iyad, tidaklah aku mengarahkan doa tersebut kecuali untuk kebaikan penguasa. Kemudian ditanya, bagaimana bisa Anda mengatakan demikian ya Aba Ali? Nama punya dari Abu Fudail bin Iyad. Beliau Rahimahullah ta'ala menjawab, kalau doa kebaikan itu aku tujukan untukku, maka kebaikan itu yang merasakan hanya diriku saja. Ya kan? Kalau kita berdoa kebaikan untuk diri kita yang merasakan kebaikan itu hanya kita sendiri. Akan tetapi kalau doa kebaikan itu untuk penguasa yang merasakan adalah penguasa itu sendiri dan seluruh rakyatnya. Kebaikan untuk penguasa dan kebaikan untuk rakyatnya. Untuk rakyatnya. Maka berhati-hati dari membicarakan kejelekan penguasa. Di dalam hadis yang lain juga. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad juga Imam Tirmidzi rahimahullah taala dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha kata Nabi alaihi salatu wasalam innahu yakunu alaikum umara'un ta'rifuna minhum wa tunkirun akan ada nanti di antara kalian para pemimpin-pemimpin, para penguasa, ta'rifuna minhum yang kalian itu mengenali kebaikan dari penguasa tersebut. Kalian itu mengenali kebaikan dari penguasa tersebut. Artinya kalian tahu penguasa ini ada kebaikannya dalam hal ini, dalam hal itu. Kalian mengenali. Watun kirun dan kalian mengingkari kejelekan-kejelekan yang ada pada penguasa. Kalian ingkari. Artinya tidak tidak patuh gitu, tidak tunduk terhadap perintah yang mungkar. Faman angkara faqad bari'a. Kata Nabi Ali sallallahu alaihi Barang siapa yang dia mengingkari kejelekan penguasa, artinya dia tidak mengikuti perintah penguasa di dalam hal yang mengandung di situ maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemungkaran, sebagaimana yang kemarin sudah kita baca ya inama ta'atul fi ma'ruf la ta'ata fi makhlukin fi ma'siyatil khaliq Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Faman ankara faqad bari'a." Barang siapa yang dia mengingkari terhadap kejelekan penguasa, maka dia telah terlepas dari tanggung jawab. Terlepas dari tanggung jawab dia. Walakin man radiya wa taba'a. Akan tetapi yang dosa itu adalah orang-orang yang ridho terhadap kemungkaran penguasa, terhadap kejelekan-kejelekan penguasa, wa taba'a dan mengikuti. Kalau ada perintah dari penguasa yang berisi pelanggaran terhadap syariat, ya diingkari. Tetapi kita juga harus mengetahui, harus faqih. Bagaimana cara mengingkari terhadap penguasa? Tentu berbeda caranya. Berbeda caranya dengan mengingkari terhadap orang lain. Ini sikap yang semestinya diketahui oleh setiap muslim. Mengingkari penguasa itu caranya bagaimana? Ada nanti cara-caranya. Tidak frontal. Tidak frontal. Akan tetapi yang berdosa itu adalah orang-orang yang dia ridho dengan kejelekan penguasa, kemungkaran penguasa, wataba'a dan mengikuti, mengikuti. Nah, perintah yang e, mungkar dari penguasa dia ikuti. Nah, ini yang berdosa. Qala kemudian para sahabat mengatakan, "Afala nuqatiluhum?" Tidakkah kita perangi? Bolehkah kita memerangi mereka itu para penguasa yang tadi itu? Qala lama sallau. Kata Nabi Alaihi Wasallam nggak boleh selama mereka masih menegakkan salat. Dalam riwayat yang lain, ma aqamu fikum as-salah. Pada riwayat yang lain, tidak boleh kalian perangi mereka. Tidak boleh kalian itu keluar dari ketaatan kepada mereka. Melepaskan bayat kalian terhadap penguasa tersebut selama mereka masih salat di sisi kalian. Bersama kalian. Maka kata Syekh Saleh Fauzan, Allah Ta'ala, farqun ma baina ahli jahiliyyah wa ahli Islam fi mas'alati wulatil umur. Maka inilah jurang pemisah pembeda antara ahlul jahiliyah dan juga ahlul Islam dalam perkara ketaatan kepada penguasa. Orang-orang jahiliyah memandang ketaatan kepada penguasa adalah perkara yang menghinakan, perkara kerendahan, sementara ahlul Islam memandang ketaatan kepada penguasa adalah perkara yang wajib. Perkara yang mengandung kemaslahatan yang sangat besar. Ahlul jahiliyati la yarawna ta'ata li bulatil umuri. Orang-orang ahlul jahiliyah mereka tidak mau taat kepada penguasa. Ya, mereka berpendapat bahwasanya tidak boleh taat terhadap penguasa wa yarawna dzalika dzillatun dan mereka berpendapat memandang bahwasanya hal itu merupakan suatu kerendahan dan kehinaan wa amal islam fa innahu amrun atau wa amal islam fa innahu amara bi ta'ati wallatil umuri al muslimin adapun islam maka dia memerintahkan untuk mentaati pemerintah penguasa kaum muslimin wa in kana indahum syai'un minal fisq fi anfusihim walaupun di sisi mereka di sisi penguasa di sisi pemerintah itu terdapat kejelekan kefasikan kerusakan pada diri diri mereka au indahum zulmun linnas atau di sisi mereka itu ada kezaliman terhadap manusia yusbiru alaihim maka kita bersabar terhadap penguasa yang demikian bersabar Lianna fi masalihul lil muslimin karena yang demikian itu terdapat kebaikan yang sangat banyak untuk kaum muslimin. Wa fil khuruji alaihim mudarun lil muslimina. Adapun keluar dari ketaatan kepada penguasa, berdemonstrasi, melakukan pemberontakan, melakukan kudeta dan lain sebagainya, terdapat kerusakan yang sangat banyak untuk kaum muslimin. Betapa banyak terjadi di Mesir, ya kan? Di Syria, di Aljazair, dan di setiap tempat. Di Nigeria yang sekarang ini, subhanallah. Khuruj, keluar dari ketaatan kepada pemerintah, memberontak kepada pemerintah, melakukan kudeta kepada pemerintah, pasti di situ terdapat kerusakan-kerusakan yang sebagian besar yang menanggungnya adalah kaum muslimin. Hilang mata pencaharian dia, hilang anggota keluarga dia, tidak bisa melaksanakan ibadah dengan tenang. Akibat sekelompok orang, sekelompok manusia yang berpikiran dengan pikiran yang sangat jangkau. Tidak mengenal, tidak mengetahui tuntunan Nabinya alaihi salatu wassalam. Walaupun mereka mengaku ini dilaksanakan sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. وفي الخروج عليه مضار للمسلمين أعظم من المفاسد التي في البقاء على طاعتهم ما انحرافهم الذي لا يخرجهم عن الإسلام tatkala suatu kaum itu mereka sudah keluar dari ketaatan kepada penguasa, maka kerusakan yang ditimbulkan itu akan jauh lebih besar daripada kerusakan, kejelekan yang ada dengan sikap dia tetap taatnya kepada penguasa tersebut bersamaan dengan penyimpangan yang ada pada penguasa tersebut selama penyimpangan tersebut tidak mengeluarkannya dari Islam. Walaupun mengeluarkan juga dari Islam, Seseorang juga tidak bisa serta-merta mengkudeta, memberontak. Harus dilihat, harus jeli di dalam memandang permasalahan. Apakah ini mengandung maslahat yang sangat besar untuk kaum muslimin atau justru menimbulkan maldarat yang sangat besar? Nah, harus jeli yang demikian. Dan ini bukan wilayah kita, Yul Eko rahimani rahimakumullah. Para ulama, para ulama, mereka yang lebih faham, lebih fakih dalam perkara tersebut هذه القاعدة العظيمة التي جاء بها الإسلام في هذا الأمر العظيم inilah kaidah yang sangat agung allati jaa biha al-Islam yang Islam itu datang dengan kaidah tersebut di dalam perkara yang sangat agung juga wa amma ahlul jahiliyati kama sabaqa la yarawna inqiqada wilayah wa la yarawna sam'an wa la ta'atan wa mithluhum al-umamu al-kafiratul an. Ada pun orang-orang jahiliyah bagaimana yang telah lalu penjelasannya mereka tidak memandang harusnya ada ketundukan terhadap penguasa dan mereka juga tidak memandang tidak berpendapat wajibnya mendengar dan taat kepada penguasa yang seperti mereka itu adalah para pemimpin-pemimpin syafir yang sekarang ini alladzina yaquluna bil hurriyati wa dimiqratiyati madza takunu mujtama'atuhum al-an. Yang semisal mereka itu adalah para pemimpin-pemimpin kafir yang sekarang ini. Negara-negara kafir ya. Alladzina yaqulun yang mereka itu mereka mengatakan bil hurriyat. Ini adalah era kebebasan. Era kebebasan, hurriyat. Seseorang bebas mengungkapkan apa yang dia inginkan. Bebas. Lihat aja. Negara-negara yang menganut sistem yang demikian itu. Negara-negara Eropa, negara-negara besar, negara-negara kafir, Amerika dan lain sebagainya. Negara-negara yang menganut demokrasi. Apa yang terjadi dalam masyarakat mereka itu? Hamajiyah. Isinya adalah Hamajiyah kekejaman, kemudian eh, bahimiyah perilaku-perilaku kehewanan ya kan naudzubillah naudzubillah qatlun pembunuhan Tentram mana keadaan di Amerika dengan di Saudi? Jauh lebih tentram di Saudi. Jauh lebih tentram di Saudi. Wasalbun perampokan, Ufasadu a'rat. merusak harga diri, rusak kehormatan, pemerkosaan maksudnya ya. Pemerkosaan, perampokan, perilaku-perilaku seperti hewan, kekejaman yang ada, nah, pembunuhan, usyarun, kejelekan, kegoncangan keamanan, keadaan yang gak aman, wahum dua dualun kubra, dan mereka adalah negara-negara yang sangat besar, negara-negara besar. Ini yang terjadi kan demikian. kumpul antara laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan sampai mempunyai anak banyak besar tanpa ada ikatan ya seperti hewan ya seperti hewan dan itu yang terjadi di negara-negara tersebut seseorang ya pembunuhan betapa banyak terjadi di sana perampokan. Na'udzubillah. Demikian. Keadaannya seperti ini yang ditiru. Yang ingin ditiru oleh orang-orang yang ingin menerapkan demokrasi. Suara terbanyak. Wa indahum aslihatun. Dan di sisi mereka itu mereka memiliki senjata. Wa indahum mudamiran. Dan juga mereka memiliki senjata-senjata pemusnah. Lakin halatahum halatul bahimiyah akan tetapi keadaan mereka itu keadaan seperti keadaan binatang wal iyadzu billah li'annahum baqawna 'ala ma kanat 'alaihi jahiliyah dikarenakan mereka keadaannya itu tetap persis keadaannya seperti keadaan orang-orang jahiliyah wa amara nabiyyu alaihi salatu wasallam bisam'i wa ta'ati lahum kemudian datanglah Islam dan Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan untuk mendengar dan taat kepada mereka kepada penguasa wa amara nasihati lahum sirran. Nah ini caranya, cara mengingkarinya. Dan Nabi SAW memerintahkan untuk memberikan nasihat kepada penguasa, kepada pemerintah, sirran, dengan cara sirran, rahasia. Bainahum wa bainan nasih, antara mereka para penguasa dan antara orang yang memberikan nasihat. Wa amal kalamu fihim wasabuhum wa irtiyabuhum fahada minal ghishi lahum. Adapun membicarakan terhadap mereka, membicarakan kejelekan terhadap mereka, mencela penguasa, memfitnah penguasa, maka ini termasuk ghish, penipuan, khianat kepada mereka. Bukan begini caranya nasihat. لأنه يؤلب الناس عليهم ويفرح أهل الشر وهذا من الخيانة لولاة الأمور، karena itu nanti akan membuat manusia itu berkumpul dan akan menjadikan senang orang-orang yang ahli syar, orang-orang jelek, orang-orang rusak dari kalangan rakyat yang ada, ya, dari kalangan yang diperintah tersebut. Wahdah min al-khiyanati li wulatil umur dan ini termasuk perbuatan khianat terhadap penguasa, terhadap pemerintah. membicarakan kejelekan penguasa, kekurangan penguasa di hadapan umat. Ya, termasuk khianat kepada mereka. Amma du'a'u lahum wa adamu dzikri ma'ayibihim fil majalis fahuwa minan nasihati lahum. Adapun mendoakan kebaikan kepada mereka dan tidak menyebutkan aib-aib mereka, kekurangan-kekurangan mereka di dalam eh, di majelis-majelis manusia, maka ini termasuk nasihat kepada penguasa. Termasuk nasihat kepada penguasa. Dan ini cara mengingkari itu tadi demikian. Waman ankara faqad bari'ah. Barang siapa yang dia mengingkari terhadap kejelekan penguasa fakat baria maka dia sudah lepas tanggung jawabnya. Cara mengingkarinya bagaimana? Yang demikian. Tidak membicarakan kejelekan, dia bersabar. Kalau mampu dia menasehati sirron dengan rahasia, berdua dengan penguasa. Nah, ومن كان يريد أن ينصح الإمام فإنه يوصل النصيحة إليه في نفسه imma musyafahatun wa imma mukatabatun. Wa imma bi ayyusi lahu ma yatawassala ma yatawassalu bihi wa yuballighuhu an hadha syai' wa idza lam yatamakkan fa huwa ma'dzurun. siapa yang menginginkan untuk memberikan nasihat kepada imam, kepada penguasa, maka dia bisa menyampaikan nasihat yang dia inginkan tersebut pinaksihi langsung berdua dengan penguasa. imam musyafahah bisa dengan cara musyafahah dengan lisan menemui izin minta waktu untuk ketemu misalnya. Musyafahah itu demikian. Ngobrol bahasa kita tuh musyafahah tuh ngobrol. Wa imam mukatabah atau dengan tulisan. Dengan tulisan atau dengan cara-cara yang lain yang dia inginkan dengan nasihat tersebut bisa sampai kepada bisa menyampaikan nasihat tersebut kepada penguasa. Wa dalam yatamakkan kalau sudah tidak mampu, tidak bisa cara-cara yang seperti ini misalnya. Musyafahah dia nggak berani misalnya. Atau dia mungkin e, tidak memiliki ongkos untuk menemui penguasa. muka tabah dengan menulis pun dia mungkin merasa Eh, kurang memiliki keilmuan di dalamnya, kalau semua cara yang demikian dia tidak mampu, maka bahwa ma'zur itu adalah ma'zur. Ma'zur diampuni. Artinya dia tidak mendapatkan tanggung jawab. Dia tidak mendapatkan tanggung jawab. أما أنه يجلس في المجالس أو على المنابر أو أمام أشرطة ويسب ولاة الأمور ويعيبهم فهذا ليس من النصيحة Adapun kalau dia berbicara terhadap tentang penguasa, tentang kejelekan pemerintah, penguasa di dalam majelis-majelis kumpulan-kumpulan kaum muslimin atau di atas mimbar-mimbar kaum muslimin, ya kan banyak ya kita dengar di atas mimbar, subhanallah, penguasa kita tauhid, pemerintah tauhid, gak adil sama rakyat dan ya sebagaimana. Menimbulkan kebencian rakyat terhadap penguasanya, menimbulkan kemarahan rakyat terhadap penguasanya. Atau di depan mik-mik mencela penguasa menyebutkan aib-aib penguasa, maka ini bukan nasihat. Ini bukan nasihat, mengkritik secara terbuka terhadap penguasa. Ini bukan nasihat. Wa ma huwa min al khiyanati li wulatil umur. Dan itu adalah bentuk khianat kepada ulatil umur. Kepada pemerintah. Wa nasihatu lahum tashmalu adu'a lahum bis-salah. Dan nasihat itu kepada penguasa itu masuk di dalamnya adalah mendoakan penguasa dengan kebaikan. Mendoakan penguasa dengan kebaikan. Tadi yang sudah kita baca di depan. Perkataan Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Ida ra'aita ar-rajula yad'u sultan fa'lam anahu sahibul hawa." Ketahuilah apabila Anda melihat mendengar seseorang mendoakan kejelekan, mencaci maki penguasa, ketahuilah dia adalah pengikut hawa nafsu. Kalau yang demikian, jauhi. Jangan malah didekati. Jauhi. Jauhi. Sebaliknya, apabila Anda melihat seseorang yang dia mendoakan kebaikan kepada penguasa, maka ketahuilah dia adalah sahibu sunnah insyaallah. Kata Imam Al-Barbahari Rahimahullah taala. Dan sekarang kembali kepada kita. Pernah nggak kita mendoakan kebaikan kepada penguasa dalam doa kita? Nah, semestinya Ahlussunnah paling semangat dalam perkara yang demikian, mendoakan kebaikan untuk penguasa di dalam doa-doa kita, di dalam sholat malam kita, Sholat duha kita misalnya dan lain sebagainya. وتشمل استطراع عيوبهم وعدم إفشائها عَلَى النَّاسِ dan termasuk dari nasihat, bentuk nasihat itu adalah menutup aib-aib penguasa. Tidak membicarakan kejelekan, kekurangan dari pemerintah dan penguasa kita. Dan juga tidak menyebarkan kepada manusia. وَكَذَلِكَ al النَّصِحَةِ لَهُمْ الْقِيَامُ بِالْأَعْمَالِ الَّتِي يَكِلُّونَهَا ilal muwazzifin dan juga termasuk nasihat kepada penguasa itu adalah kita menunaikan kewajiban kita nah kepada orang-orang pada petugas yang memang telah diberikan kewenangan oleh penguasa. Tunaikan tugas kita misalnya sebagai rakyat sebagai rakyat misalnya. disuruh buat apa KTP misalnya, bikin, bikin KTP, tadi, Itu termasuk dari bentuk nasihat. Membikin disuruh e, melaporkan pernikahan misalnya, ya laporkan pernikahan. Termasuk dari bentuk nasihat. Jadi kita mengikuti, kita mengikuti apa yang diperintahkan penguasa kepada petugas-petugas yang sudah diwakilkan kepada penguasa tersebut dilaporkan kepada KUA misalnya dan lain sebagainya. Bukan dengan sembunyi-sembunyi. وَيَحَدُونَ بِهَا إِلَى الْوُلَاتِ فِي الْقِيَامِ بِهَا هَذَا مِنْ نَصِحَةِ لِوُلَاتِ dan menjaga eh, ketaatan tersebut kepada penguasa di dalam menunaikan kewajiban kita tersebut. Dan ini termasuk dari nasihat kepada penguasa. Suma qala Syekh taala. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala dalam matan beliau wa hadhihi al masailu thalathu hiya allati jama'a bainaha fi ma anhu fi sahih ketiga masalah ini terkumpul di dalamnya dalam sebuah hadis yang sahih tiga masalah yang disebutkan di atas ya tiga masalah yang disebutkan di atas tersebut terkumpul dalam satu hadis yang sahih bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, Allah yarda lakum salatan." Sesungguhnya Allah meridhoi kalian tiga perkara. Di sini kita juga mengetahui bahwasanya Allah memiliki sifat ar-ridha. Allah memiliki sifat ar-ridha. Yang laiku bijalalihi wa azamatihi, yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Apa tiga perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu? Yang pertama anta'buduhu wa la tusyriku bihi Engkau beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa anta'tasimu bihamdillahi jami'an wa la tafarraqu dan engkau berpegang teguh dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala semuanya dan tidak bercerai-berai. Wa antunasihu man wallahu Allahu amrakum dan engkau saling menasihati kepada orang-orang yang telah Allah berikan kekuasaan untuk mengurusi urusan kalian. Walam yaqa khalalun fi dinin nasi wa dunyahum dan tidaklah terjadi ketergelinciran di dalam dunia dan juga agama manusia itu. Artinya manusia tidak akan terjatuh, tergelincir di dalam dunia dan agama mereka illa bisababi al-ikhlali kecuali disebabkan hilangnya atau lepasnya fi hadhihi sanati au ba'daha hilangnya lepasnya tiga perkara tersebut atau sebagiannya tergelincir seseorang di dalam agama dan dunia mereka disebabkan terlepas dan tergelin terlepas dan hilangnya tiga perkara yang seharusnya mereka miliki tadi mereka harusnya beribadah hanya kepada Allah dia beribadah kepada Allah dan juga kepada lainnya kepada kiai selamat dia beribadah kepada jin ya kan kepada syaitan contohnya apa Ya. Kalau antum pernah lihat mungkin seseorang yang di kampung antum ada yang meninggal, nanti di perempatan jalan dikasih apa? Ya itu, bunga-bunga itu kan. Itu dia beribadah kepada siapa yang demikian? Kepada syaitan. Kepada syaitan. Nah, dia merasa kalau tidak menaruh yang ini akan menimbulkan mudarat. Dia yakini. Kalau saya tidak menaruh demikian, itu akan nanti akan menimbulkan mara bahaya pada keluarga yang lainnya. Betapa banyak hal ini terjadi pada masyarakat kita. Nah, atau yang kedua, dia tidak berpegang teguh dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala, bercerai-berai. Ya, berhijab-hijab, bergolongan-golongan, berkelompok-kelompok kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing kelompok merasa bangga dengan apa yang mereka miliki berupa kesesatannya. Berupa kesesatan. Nah, atau yang ketiga, dia tidak memberikan nasihat yang benar kepada penguasa, kepada waliul amr. Barang siapa yang hilang atau lepas Ketiga-tiga perkara tersebut atau salah satu dari ketiga perkara tersebut maka dia tergelincir di dalam dunia dan agama mereka. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وقد جمع نبي عليه الصلاة والسلام هذه المسائل الثلاثة يعني التي تقدم ذكرها Berkata Saleh Fauzan Hamidullah Ta'ala Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berkata bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam telah mengumpulkan ketiga masalah tersebut yakni yang sebelumnya telah kita sebutkan Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, anna ahlal kanu ya'buduna al-awliya'a was-salihin. Masalah pertama adalah bahasanya orang-orang jahiliyah mereka senantiasa beribadah kepada orang-orang saleh dan juga para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulun mereka mengatakan wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka mengatakan orang-orang jahiliyah bahwasanya mereka ini orang-orang orang-orang saleh dan juga wali-wali Allah ini nanti akan memberikan syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sangkaan mereka, ya kan? sangkaan mereka. Padahal syafaat itu tidak akan berlaku kecuali bagi orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa kam min malakin fis samawati la yughni syafa'atuhum syai'a. Betapa banyak kata Allah Subhanahu wa taala, malaikat yang di langit itu mereka tidak berguna syafaat mereka itu illa kecuali kata Allah setelah mendapatkan izin dan juga keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat dari seseorang yang ingin memberikan dan mendapatkan syafaat. Dan syafaat itu ayol ikhwah adalah milik Allah tabaraka wa taala semata. Syafaat itu milik Allah. Nah, kemudian memang Allah memberikan syafaat ini kepada orang-orang yang Allah kehendaki para nabi, kemudian orang-orang soleh, kemudian juga orang-orang yang meninggal berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Tetapi orang yang ingin mendapatkan syafaat ini harus terpenuhi syaratnya. Yang pertama adalah dia mendapatkan keridoan dari Allah Subhanahu wa taala dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak akan meridhoi kecuali orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka salah seseorang meminta syafaat kepada wali fulan, kepada habib fulan, kepada nabi alaihi salatu wassalam, salah. Syafaat itu nggak punya nabi, syafaat itu punya Allah Subhanahu wa taala. Nabi pun terbukti dengan kisah syafaatul uzma, ya kan? Syafaatul uzma, syafaat yang ada pada nanti pada padang mahsyar tatkala manusia dalam keadaan yang sangat genting dalam keadaan di padang mahsyar matahari didekatkan coba anda bayangkan matahari jauh aja panasnya sudah seperti ini didekatkan dalam jarak satu mil kemudian manusia dikumpulkan dalam keadaan uratan hufatan gurlan, tidak memakai sehelai baju pun tidak memakai alas kaki dalam keadaan hurlan belum disunat. Panasnya seperti apa? Manusia menginginkan untuk segera dihisap, dihitung. Supaya orang yang masuk surga segera masuk surga. Datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Nabi Adam juga mengatakan tidak bisa. Terus mereka datang kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, kepada Nabi Nuh, dan sampai terakhir kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam untuk segera meminta pertolongan. Syafaat itu kan artinya pertolongan kan, bantuan. Meminta bantuan supaya segera manusia itu dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa Nabi kemudian langsung memberikan? Bisa langsung memberikan syafaat. Iya, kalian ditolong, kalian dihisap sekarang. Tidak. Nabi alaihi salatu wasalam sujud dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan puji-pujian yang sangat indah Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak." Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Was'al tu'ta dan mintalah pasti akan diberi. Wasfa' tusyaffa' dan berikanlah syafaat kepada orang yang ingin kau berikan syafaat. Izin dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan langsung meminta syafaat kepada Nabi alaihi salatu tidak Nah. Tapi meminta syafaat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-mas'alatu tsani, masalah yang kedua, anna ahlal jahiliyati kanu mutafariqina fi dinihim wa dunyahum. Masalah yang kedua adalah bahasanya orang-orang jahiliyah mereka bercerai-berai, berpecah belah di dalam dunia mereka dan juga di dalam agama mereka. Wal mas'alatu masalah yang ketiga, anhum la yakhda'una liwaliyil amri wa yarawna dhalika dhillatun wa mihanatun. Masalah yang ketiga biasanya mereka orang-orang jahiliyah mereka tidak mau tunduk dan patuh kepada penguasa, kepada pemerintah dan mereka berpendapat bahwasanya hal yang demikian itu merupakan kerendahan dan kehinaan. Hadi al-masailu as salatu jama'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi utiya جوامع الكلم وفصل الخطاب في كلمة واحدة وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم Masalah yang ketiga atau hadhihi al-masaid wa salatu ketiga masalah ini terkumpul di dalam sabda, sabda Nabi alaihi salatu wasalam yang mana beliau itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jawamiul kalim. Jawamiul kalim ini adalah istilah maknanya adalah satu ungkapan yang ringkas tetapi mengandung makna yang sangat dalam, sangat luas. Ini namanya jawamiul kalim. Dan ini adalah termasuk keutamaan dari Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi ungkapan yang ringkas tetapi memiliki makna yang sangat luas dan sangat dalam. Berbeda dengan kita kan, kalau kita ingin menjelaskan sesuatu kan kadang kita harus berbicara panjang, lebar. Tapi kalau Nabi Ali Alaihissalam enggak. Ungkapan yang ringkas tetapi maknanya begitu dalam, begitu luas. Kata Nabi Ali di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Fudiltu al anbiya'i bi sittin." Aku diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dilebihkan. Diberi keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala atas seluruh para nabi itu dengan enam perkara. itu jawami al-kalim, aku diberi jawami al-kalim. Nah, ini termasuk kekhususan yang dimiliki oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Aku diberi oleh Allah Subhanahu wa taala Jawami al kalim, ucapan yang ringkas tetapi memiliki makna yang sangat luas, itu namanya Jawami al kalim. Wa nusirtu dan aku ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala ingin berperang itu dengan adanya arub. Itu uh, keadaan sikap takut diberikan rasa takut di dalam dada-dada musuh-musuh Nabi alaihi salatu wasallam sebelum berperang, sebelum berperang. Wa uhillat li al-ghanaimu dan dihalalkan untukku ghanimah. Jadi ghanimah ini sebelum Nabi Alaihi Wasallam tidak halal, tidak boleh untuk Nabi, untuk para Nabi. Tetapi tatkala Allah utus Nabi Muhammad, ghanimah halal untuk Nabi Muhammad SAW. Wajulat li al-ardu tahuran wa masjidan dan dijadikan untukku bumi ini suci dan tempat untuk salat. Jadi kalau kita ingin sholat dimanapun bisa, kecuali tempat-tempat yang najis. Tidak harus di masjid misalnya. Tidak harus di masjid. Tetapi di seluruh tempat. Misalnya di hutan, eh, lagi eh, tersesat atau lagi apa, di hutan atau di padang pasir atau dimanapun, bisa. Insya Allah dipakai buat sholat. Karena itu adalah suci. Kemudian yang terakhir, wa ursiltu ilal khalqi kafatan. Dan aku diutus untuk seluruh makhluk semuanya. Berbeda dengan nabi-nabi yang dahulu. Wa khutima bi an-nabiyyun dan ditutup para nabi itu dengan diutusnya aku kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. habiskannya sedikit ya, tinggal sedikit lagi. Hadhihi al-masailu salatu jama'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi utiya jawami al-kalim wa fasala al-khitab fi kalimatin wahidah. Wadhalika fi qawli sallallahu alaihi wasallam inna Allah yaradha lakum thalathan. Ketika masalah ini terkumpul dalam sabda Nabi alaihi salatu wasallam yang Allah berikan kepada beliau jawamiul kalim dan perkataan yang ringkas satu kalimat dalam satu kalimat yaitu perkataan beliau Allah yardha an ta'buduhu wa la tusyriku bi syai'a wa an ta'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu wa an tunasihu man wallahu Allahu amrakum al-ula an ta'buduhu wa la tusyriku bi syai'an wa yadkhulu fi syirk ibadatil awliya'i salihin yang pertama dari perkataan Nabi alaihi salatu wasalam bahwasanya engkau hendak hendaknya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Masuk di dalamnya adalah kesyirikan kepada orang-orang saleh dan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Tsaniyah, yang kedua, anta atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Perkataan Nabi alaihi salatu wasalam, hendaklah engkau berpegang teguh dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala semuanya dan jangan bercerai-berai aksa ma kana alaihi ahlul jahiliyati min annahum kanu mutafarriqina fi dinihim wa dunyahum. Berseberangan, berbeda dengan apa-apa yang ada di dalamnya orang-orang ahlul jahiliyah yang mereka senantiasa dalam keadaan tercerai-berai, berpecah belah di dalam agama mereka dan juga dunia mereka. Wahablullahi huwa al-Quran. Dan tali agama Allah subhanahu wa ta'ala itu maksudnya adalah Al-Quran. Wal-i'tisamu bihi wa an tatamassaku bihi dan berpegang teguh itu adalah engkau memegang teguh dengan Al-Quran. Fata'malu bima amarakum bih. Maka engkau amalkan dengan apa-apa yang telah diperintahkan kepada kalian melalui Al-Quran tersebut. Watajtanibu ma nahakum anhu. Dan engkau jauhi apa-apa yang telah Al-Quran larang. Lian Al-Quran huwa al-manhajur rabani al-kafil bimatalihil ibadi fi dinihim wa dunyahum. Dikarenakan Al-Quran itu adalah metode Rabbani. Jalan Rabbani, Al-Kafil yang akan menjaga kebaikan-kebaikan hamba terhadap agama mereka dan juga dunia mereka. seku bihi rahmatun. Maka berpegang teguh dengan Al-Quran itu adalah rahmat. Wa adamu tamasuki bihi adabun wa shiqa'un. Dan tidak berpegang teguh dengan Al-Quran itu merupakan azab dan kecelakaan atau kebinasaan. Yang ketiga, wa antunasihu man wallahu Allahu amrakum wa hada bi khilafi ma kana alaihi ahlul jahiliyah alladziina la yanquduna atau la yan la yanqaduna li waliyil amri wa hada fihi al-amru bil inqiyadi li waliyil amri. Yang ketiga adalah Hendaklah engkau saling menasihati kepada orang-orang yang telah Allah pilih mereka untuk mengurusi urusan kalian. Dan ini menyelisihi apa-apa yang ada pada orang-orang jahiliyah yang mereka itu tidak melakukan, tidak mau tunduk kepada penguasa, kepada pemerintah. Sementara Islam memerintahkan di dalamnya untuk tunduk dan patuh kepada penguasa. Wa munasohatihi, wa ta'atihi dan menasihati mereka dan mentaati mereka wa'adamil khuruj alaih dan tidak keluar dari ketaatan kepada mereka, tidak memberontak kepada penguasa. Wa'adamil kalami fihi amaman nasi dan juga tidak membicarakan kejelekan penguasa di hadapan manusia wa dzikri uyubihi wa nashriha bainan nas dan juga tidak menyebutkan kekurangan dan menyebarkan kekurangan tersebut di antara manusia. Di anna hadza al khiyanati li waliyil amr. Dikarenakan ini termasuk sikap khianat kepada penguasa, kepada pemerintah. وليس هذا من النصيحة وإن, وإن كان بعض الناس يزعم أن هذه نصيحة atau anna hadhihi nasihatun. Dan ini bukan termasuk bentuk nasihat walaupun sebagian manusia menyangka bahwasanya ini adalah bentuk kritik membangun. Nah, istilahnya begitu ya mereka tuh. Ya. Nasihat, kritik membangun. Itu bukan kritik membangun, itu bukan nasihat. Karena Anda sebutkan itu di hadapan manusia, di hadapan halayak ramai, ini termasuk provokasi kepada pemerintah gitu yang pas. Fahadi laisat nasihatan dan ini bukan termasuk nasihat. Wa inama hadza tashhirun wa syarrun. Itu hanyalah semata-mata fitnah dan kejelekan wa ilqa'un lil adawati bainal waliyyi war ra'iyah dan menyebabkan memasukkan benih-benih permusuhan kebencian antara pemerintah dan rakyatnya. Walaita fihi maslahatun abadan dan tidak ada kebaikan di dalamnya sedikit pun. Bal huwa madaratun Bal bahkan itu termasuk kejelekan yang murni. Murni kejelekan, enggak ada kebaikan sedikit pun. Tsumma bayyana rahimallahu taala anna al-khalal alladhi yaqa'u fi dinin nas wa dunyahum. Kemudian Asyir Allah ta'ala menjelaskan bahwasanya adanya khalal, adanya ketergelinciran yang terjadi pada agama manusia dan juga pada dunia manusia itu disebabkan hilangnya, adanya disebabkan al-ikhlal, hilangnya atau lepasnya ketiga perkara tersebut atau sebagian dari ketiga perkara tersebut yaitu berbuat syirik kepada Allah, at-tafarruq bercerai-berai, berselisih dan al-khuruj ada waliyil amr dan juga keluar dari ketaatan kepada penguasa. Ini tiga perkara nah, yang semestinya kita senantiasa memegang teguh tiga perkara tersebut. Kalau kita tidak menginginkan adanya al-khalal, ketergelinciran di dalam dunia kita maupun dalam agama kita. Yang hendaklah kita semata-mata beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Kemudian juga hendaklah kita senantiasa bersatu di atas agama Allah, di atas kitabullah wa sunnah. Dan juga hendaklah kita senantiasa mendengar dan taat kepada pemerintah, kepada penguasa kita. Baron kana apakah penguasa tersebut baik maupun penguasa tersebut jahat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita usahakan pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik. Walhamdulillahi rabbil alamin.